berikutnya adalah al-adadu. Kata beliau di sini al-adadu lughatan adad secara bahasa. Jadi kalau dikatakan al-adadu tapi tinjauannya itu secara bahasa. Huwa ma yusawi nisfa majmu'i hasyiyataihi as-sugra wal kubra. Al-adadu secara bahasa kata beliau adalah sesuatu yang mengimbangi pertengahan dari kumpulan dua kata hasyiatai ini artinya pinggir jadi sesuatu yang berada di pinggir jadi al-adadu secara bahasa adalah sesuatu yang dia itu mengimbangi pertengahan dari kumpulan dua hasyata. Di sini ditafsirkan badalnya adalah as-sugra wal kubra. Baik hasyatun di sini adalah hasyatus sugra atau Hasyiah di sini adalah hasyiah al-kubra. Hasyatun itu secara bahasa itu artinya bermakna sesuatu yang berada di pinggir. Seperti bilangan adat atun sembilan. Sembilan, hasyiatu asugro sama niatun, Hasyiahnya yang sugro, yang kecil adalah angka delapan. Berarti sembilan. Pinggir dia tapi yang kecil, bilangan kecilnya itu adalah bilangan delapan. wahasyiatu al-kubra. Dan pinggir sebelahnya yang besar. Ashrotun. Yaitu bilangan sepuluh. Nah, di sini angka 9 ini dialah yang menengahi untuk mengimbangi angka 8 dan angka 9. Fa indama najma'u نجمع wa asyratan dan tatkala kita mengumpulkan angka 8 dan angka 10, fayantaju sama niyata asyara, maka hasilnya adalah angka 18 nisfuha al-adadu tis'atun. Maka separuh dari angka 18 tadi al-adadu tis'atun. Angkanya itu adalah angka 9. Ini secara bahasa. Jadi bilangan secara bahasa itu adalah sesuatu yang mengimbangi pertengahan ketika berkumpulnya dua hasyiah. Dua sesuatu yang berada di pinggir. Baik yang di pinggir itu nanti lebih kecil atau yang di pinggir sebelahnya itu lebih besar. Dia berada di tengah-tengahnya dan dia itu separuhnya. Contoh kalau kita ambil angka 9. Angka 9 itu hasya sugronya adalah angka 8. Angka 9 sebelahnya pinggirnya yang kecil itu 8 karena jelas 8 baru 9. Kemudian wa hasyatuhu al-kubra dan bilangannya yang e, pinggirnya sebelahnya yang besar yaitu angka 10. Nah, angka 8 sama angka 10 ini kalau kita gabungkan terhasilkanlah angka 18. Nah, angka 18 ini kalau diambil separuhnya terhasilkanlah angka 9. Itulah yang dikatakan angka 9 ini adalah yang mengimbangi untuk separuh dari kumpulan dua hasyiah. Mau hasyiah sugro atau mau hasyiah al-kubro. Ketika hasyiah sugro sama hasyiah kubro dikumpulkan, maka angka sembilan inilah yang mengimbangi separuh dari keduanya. 18 kalau kita bagi dua, maka terhasilkanlah angka sembilan. Ini adat secara bahasa. Sesuatu yang mengimbangi separuh dari kumpulan dua bilangan. Dua hasya. Itu kalau secara secara bahasa. Kata beliau, huwa ismun li syai'i al-ma'dudi. Bilangan itu ini definisi yang lainnya lagi ya. huwa di sini maksudnya ini isyara adat secara bahasa, bukan secara istilah nahwu belum. Huwa adat itu adalah nama untuk sesuatu yang dihitung. Jadi apabila ada sesuatu yang dihitung jumlahnya, maka itulah namanya adat. Kalau dalam kitab An-Nahwu Al-Kafi disebutkan seperti itu. Apabila ada sesuatu yang dihitung bilangannya, berapa jumlahnya, maka sesuatu yang digunakan untuk dihitung tersebut itulah yang dinamakan dengan adat. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Qala kam labistum fil ardi adadas sinin." Dia berkata, "Berapa tahunkah kalian tinggal di bumi? Berapa tahunkah?" Ya, adadas sinin yaitu bilangan tahunnya itu ada berapa. Berarti tahunnya itu yang ingin dihitung. Nah, itulah adat secara bahasa. Sesuatu yang dihitung. Jadi ketika kita menghitung tahunnya, ditanyakan berapa tahun kamu tinggal di bumi, dia hitung tahunnya, maka itulah yang namanya adat. Wal muradu Dan yang diinginkan dengan adat ya. Hiyal alfazu ini definisi adat secara istilah. Hiyal alfazu allati tuaddu biha al asya'u. Dia itu adalah lafat-lafat yang dihitung dengan lafat-lafat tersebut beberapa perkara. Ya, al asya jamak dari syai'un. Jadi yang dimaksudkan dengan adat dari pembahasan yang diinginkan oleh kita di sini dia itu adalah lafat yang lafat itu dihitung dengannya beberapa perkara. Seperti kalau kita ingin menghitung jumlah rumahnya ada berapa, maka nanti kita menghitungnya dengan menggunakan adat. Kalau kita ingin menghitung ada berapa pena seseorang, maka ketika kita hitung itulah yang namanya adat. Kalau kita ingin menghitung ada berapa pelajarnya, maka hitungan pelajar itulah yang dinamakan dengan adat. Ini definisi adat yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Al hiya lafzu hiya alfazu allati tu'addu biha al-asya. Dia itu adalah lafat-lafat yang dihitung dengan lafat-lafat tersebut beberapa perkara. Bukan hanya satu perkara, banyak perkara yang kita hitung. Nah, ketika kita menghitung banyak perkara tersebut, hasil yang dikeluarkan itulah yang dinamakan dengan adat. Sekarang ini pembahasan yang akan dibahas oleh beliau ini, ini dulu pernah sudah pernah anak perinci waktu kita belajar masalah tamyiz. Karena waktu anak nggak perhatikan sampai ke sini ya. Tapi yang jelasnya pembahasan ini ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan tamyiz. Sehingga nanti mungkin ada yang anak percepat dan kalau ada yang pembahasannya baru nanti Anda perlambat dan Anda tambahkan kalau ada yang bisa ditambahkan. Sekarang kata beliau, kaifa yu'annasu al-adadu wa yuzakkaru. Bagaimana cara memuannaskan bilangan dan memuzakkarkan bilangan. Jadi bagaimana bilangan itu dimuannaskan dan bagaimana bilangan itu kalau dimuzakkarkan. Yang pertama kata beliau, inda ta'nisil adadi tudau ta'un fi akhirih. Ketika memuanaskan bilangan, maka dengan meletakkan tak marbuta di sini maksudnya tak marbuto ya. Tak marbuto pada akhir bilangan tersebut. Ya, jadi kalau wahidun tambahkan tak marbuto menjadi wahidatun. Salah salasun ditambahkan tak marbuta menjadi salah satu. Itu kalau mau dimuannaskan. Hakaza seperti ini. Wahidatun salah satun arbaun menjadi arbaatun, khomsun menjadi khomsatun, situn menjadi sittatun, Sabaun menjadi sab'atun. Ya, sama niatun, tis'atun, ashrotun ila akhirih sampai yang terakhir. Jadi cara membuatnya kalau bilangan mau dimuannaskan ya tinggal dikasih tak marbuto saja. Yang kedua, inda tazkiril adadi. Ketika memuzakarkan bilangan. Bilangannya dimuzakarkan, Tuhzafu hazihi ta'u. Maka taknya itu dihapus. Ya, taknya itu dihapus. Hakaza wahidun salasun arbaun khomsun situn sab'un samanin tis'un ashrun ila akhirih. Jadi ringkasnya kalau membuat muzakkar atau muannasnya kalau dibuat muzak muannasnya tinggal ditambahkan tak marbuto. Kalau ingin dibuat muannasnya eh muzakarnya tinggal membuang tak marbuto tersebut. Sekarang pembahasan berikutnya adalah tamyizul adad. Tamyiz bagi bilangan. Apa tamiz adat itu? Tamiz adat itu adalah lafdun gomidun mubhamun. Dia itu adalah lafat yang gomidun mubhamun. Yang ay ghairu ma'rufin. Lafat yang belum diketahui dengan jelas. Ya, itu maksudnya gomidun mubhamun. Dia itu adalah lafat yang belum diketahui dengan jelas. Faman yasma'u kalimatan salasatan au arba'atan au khomsatan au min alfazil adadi fala ya'rifu ahuwa salasatu buyutin am rijalin am ayyamin am kutubin am junaihatin am atfalin. Maka barang siapa yang mendengarkan kata salasa, kata tiga, atau empat, atau lima, atau yang lainnya, dari lafat-lafat bilangan, maka dia tidak akan mengetahui apakah yang diinginkan dari tiga itu adalah tiga rumah, ataukah tiga laki-laki, ataukah tiga hari, ataukah tiga buku, ataukah tiga mata uang, ataukah tiga anak kecil. Atau selain daripada itu. Min mi'atil asya'i al-ukhra. Dari ribuan bentuk yang lain. Ya, dari ribuan bentuk perkara-perkara yang lain. Jadi kalau kita hanya mengatakan arba'atun, atau kita hanya mengatakan salah satu, tanpa mendatangkan tamiznya, maka kita nggak tahu yang diinginkan dari lafat tiga, empat atau yang seterusnya itu apa. Apakah tiga rumah atau tiga laki-laki atau tiga hari atau tiga buku atau tiga anak kecil nggak diketahui. Ha. Maka yang tidak diketahui itu itulah namanya tamizul adat. Dia itu adalah lafat yang masih mubham. Ya, dia itu adalah lafat yang masih mubham. Yang tidak diketahui dengan jelas bentuknya. Makanya setiap adat itu dia harus memiliki tamyiz. Ya, setiap adat dia itu harus memiliki tamyiz. Falau kulna salah satu kutubin. Seandainya kita katakan tiga buku. Au arba'atu akolamin. Atau empat pena. Au satu syuhurin. Atau lima bulan. Zala al-ibhamu. Maka sesuatu yang masih mubham, masih samar, itu menjadi hilang Wan kasyafa al-gumudu. Dan tersingkaplah sesuatu yang tidak diketahui tadi. Ya. An madlulil adadi. Dari penunjukan apa yang ditunjukkan dari bilangan. Jadi bilangan kan menunjuk tiga, menunjuk lima, menunjuk empat. Apa yang ditunjuk oleh bilangan itu? Kalau nggak didatangkan tamiznya, kita nggak tahu. Tapi ketika kita katakan salah satu kutubin, arba'atu akolamin, satu syuhurin. Maka penunjukan dari angka-angka tadi itu sudah menjadi jelas. Sesuatu yang samar menjadi jelas. Tersingkap jugalah sesuatu yang tidak diketahui tadi setelah didatangkannya tamiz tamiz tersebut. Wasoro al-muradu wadihan. Maka menjadilah sesuatu yang diinginkan itu menjadi jelas ya sesuatu yang diinginkan itu akhirnya menjadi jelas dengan adanya tamiz tadi. Watamizu dan yang namanya tamiz huwal ismul ladzi ya'ti ba'dal adadi mubasyaratan wa ilaika at-tafsilu Dan yang namanya tamyiz, dia itu adalah isim yang datang setelah bilangan mubasyaratan, secara langsung. Jadi setelah bilangan langsung isim itu, ah itulah namanya tamyiz. Ya, itulah yang dinamakan tam tamyiz. Isim yang terletak setelah bilangan dan terletak secara langsung. Setelah bilangan langsung isim, itulah namanya tamyiz. Nah, fungsinya tamiz itu nanti untuk menghilangkan sesuatu yang masih mubham, yang belum diketahui dengan jelas pada bilangan tersebut. Kalau kita hanya mengatakan, mengatakan salah satun, arbaatun, khamsatun, itu belum jelas apa yang diinginkan. Namun ketika kita datangkan tamiznya, maka sesuatu yang diinginkan itu pun menjadi menjadi jelas. Dan ingat ya, kita punya pembahasan nanti kenapa ketika kita membahas tamiznya bilangan Itu dimulai dari angka 3 ke atas. Ketika kita membicarakan tentang tamiz dari sebuah bilangan, itu dimulai dari angka 3 ke atas, bukan dari angka 1 sampai ke atas. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa bilangan 1 sama 2 itu tidak memakai tamiz? Karena dalam uslub bahasa Arab orang Arab tidak pernah meng, orang Arab menggunakan bilangan satu sama bilangan dua dengan menggunakan lafadz isim mufrad dan isim musanna. Makanya kalau kita dapati bilangan satu sama bilangan dua pasti posisinya selalu sebagai naat. Tapi kalau ditanya apa alasannya? Karena orang Arab mencukupkan bilangan satu dengan bilangan dua dengan menggunakan lafadz isim mufrad sama lafadz isim musanna. Makanya tidak pernah dikatakan jaa wahidun rojulun. Enggak ada. Tapi yang ada jaa rojulun. Telah datang satu orang laki-laki. Paham? Atau misalkan kita ingin mendatangkan dua orang laki-laki. Mereka akan mengatakan jaa rojulani. Telah datang dua orang laki-laki. Nah, makanya kalau ditanyakan kenapa bilangan satu sama bilangan dua tidak ada tamiznya. karena bilangan satu sama bilangan dua itu penggunaannya sudah terwakilkan dengan penggunaan isim mufrad dan isim musanna. Kita nggak pernah mengatakan jaa wahidun rojulun, jaa isnani rojulani. Itu nggak pernah. Yang ada kita katakan jaa rojulani telah datang dua orang. Siapa dua orang itu? Dua orang laki-laki. Ya, makanya bilangan satu sama dua itu tidak memiliki tamiz. Ya, bilangan satu sama bilangan dua itu tidak memiliki memiliki tamiz. Sekarang kita lihat anwaul adadi. Jenis-jenis bilangan. Al-a'dadu al-mufradatu. Bilangan yang pertama ada namanya bilangan yang mufrad. Itu dari bilangan 3 sampai bilangan 9. Yang kedua, al-a'dadu al-murakkabatu. Bilangan murakkabah. Berarti dari 11 sampai 19. Kemudian al-fazul uqud. Lafat-lafat uqud. Ya. Lafat-lafat uqud nanti itu dimulai dari 10 atau 20, 30 sampai seterusnya. Itulah lafaz-lafaz, lafaz-lafaz ukut. Kemudian al-a'dadu al-ma'tufah. Bilangan-bilangan yang ma'tuf. Itu nanti dari 21 eh 21 dan seterusnya. Itu namanya bilangan yang yang ma'tuf. Yang pertama kata beliau di sini al-a'dadu al-mufrada. Bilangan yang mufrad. Bilangan yang mufrad. Musonif membagi tiga di sini. Yang pertama al-a'dadu bilangan bilangan-bilangan dari bilangan tiga sampai bilangan sepuluh. Ini dihukumi mufrad. Kemudian al-adadani yaitu dua bilangan, yaitu bilangan 100 dan bilangan 1000. Ya, bilangan 100 sampai 1000. Wa mudha'afatuhuma dan kelipatan keduanya. Ya, ini juga dihukumi bilangan mufrad. Kemudian al-adadani dua bilangan yaitu bilangan satu dan bilangan dua. Inilah bentuk-bentuk dari bilangan-bilangan mufrad. Yang pertama tamyizul a'dad. Tamyiz dari bilangan 3 sampai 10. Yaitu jam'un mukhalifun majrurun. Tamis dari bilangan 3 sampai 10 itu dia harap berbentuk jamak mukhalifun dan dia itu selalu menyelisihi ma'dudnya. Majrurun kemudian dia dijerkan. Jadi tamis dari bilangan 3 sampai 10 itu berbentuk jamak Mukhalifun di sini maksudnya antara tamiz dan ma'dud itu selalu berselisih dalam sisi jenis. Kalau ma'dudnya muzakkar, tamiznya muannas. Kalau tamiz ma'dudnya muannas, tamiznya muzakkar. Majrurun dan selalu dibaca majrur. Ya, itu selalu dibaca majrur. Seperti itu salah satu akolamin. Seperti saya membeli tiga pena. Atau akromtu salah satu muslimatin. Atau saya memuliakan tiga orang wanita muslimah. Ja'a al-adadu salah satu mu'annasan biduni ta'in. Maka datang bilangan tiga, itu mu'annasun, mu'annasan, dimuannaskan biduni ta'in tanpa ta. Li'annal ma'duda aqlamin dikarenakan ma'dudnya adalah aqlamin muzakkarun adalah muzakkar. Ini maksudnya berarti ja'al adadu salasatun datang bilangan tiga muannasan dengan muannas biduni ta'in. Maksudnya di sini dengan memakai ta'in ya biar biar nyambung li'annal ma'duda dikarenakan ma'dudnya akolamin muzakkarun dia itu adalah lafadznya muzakkar kalau ditinjau secara mufrad wajah al-adadu salasun muzakkaron dan datang bilangan salasat, salasun muzakkaron li'annal ma'duda muslimatin muannasun dikarenakan ma'dudnya muslimat itu adalah muannas. Jadi ini tamisnya bilangan 3 sampai 10. Harus berbentuk jamak kemudian menyelisihi jenis dari bilangannya kemudian dia itu dibaca majrur. Ya. Kemudian dia itu dibaca dibaca majrur. Seperti contoh salah satu rijalin. Ya, salah satu rijalin. Rijalin ah, di sini adalah jamak. Kemudian mukhalifun dia menyelisih ma'dudnya, eh, menyelisih adatnya. Adatnya salah satu memakai muannas. Maka rijal karena dia muzak dia dianggap muzak, muzakkar. Karena dilihat di lafaz mufrad, mufradnya. Kemudian majrurun, rijalin dibaca majrur. Kemudian salah satu talibatin. Ini juga jamak yang menyelisihi. Talibat itu jamak Kemudian mukhalifun dia menyelisih bilangannya karena bilangannya muzakkar, dia memakai tak marbuto. Karena mufradnya dia adalah talibatun. Kemudian arba arba'atu rijalin, arba'u talibatin, khamsatu rijalin, khamsu talibatin, sittatu rijalin, sittu talibatin dan seterusnya itu itu sudah seperti yang pernah kita bahas. Ya. Berikutnya adalah al-adadu asyratun, bilangan 10. Tadi kalau bilangan 3 sampai 10 makdutnya nanti atau tamyiznya nanti itu harus berbentuk jamak kemudian menyelisihi adatnya dari sisi jenis, kemudian dia harus majrur. Atau kalau biasa kita sebutkan jamak majrur. Ya. Tapi jamak majrur itu maksudnya dari sisi jenisnya harus berselisih dan untuk melihat makdudnya itu dilihat ketika lafat mufrad bukan dilihat ketika lafat jamak karena kalau dilihat ketika lafat jamak ya semua jamak itu dihukumi muannas. Tapi yang kita lihat itu di lafat mufradnya seperti salah satu rijalin. Rijalin kalau dihukumi rijalnya itu dihukumi muannas. Karena dia jamak taksir. Tapi kalau kita lihat mufradnya rojulun berarti dia muzakkar, maka salah satu dikasih tak marbuto. Jadi antara adat sama makdud itu selalu berselisih dalam sisi bila jenisnya. Kemudian yang kedua, bilangan 10 yakunu murakkaban wa ghairu murakkabin. Bilangan 10 ini bisa jadi dia berbentuk murakkab atau bisa jadi dia berbentuk tidak murakkab. Dia sendiri atau dia bersambung dengan yang lain. Ya. Idza kana al-adadu ghairu murakkabin, apabila adatnya itu ghairu murakkab, berarti sendiri ya fa innahu yukhalifu al-ma'duda tazkiran wa ta'nisan. Maka bilangan 10 dia itu selalu menyelisih ma'dudnya dari sisi muzakkar dan sisi muannasnya. Ya. Seperti bilangan-bilangan dari bilangan 3 sampai ke bilangan 9 dan apa yang berada di antara keduanya. Berarti kalau dia nanti goiru murakkab, goiru murakkab berarti ya 10 itu. Kalau murakkab nanti 11, 1 sama 10, 12 sampai 19 itu namanya murakkab. Kalau goiru murakkab ya bilangan 10-nya. Kalau dia berbentuk bilangan 10 ya maka dia itu selalu menyelisih makdudnya dari sisi muzakkar atau muannasnya. Seperti bilangan 3 sampai 9. 3 sampai 9 kan itu selalu menyelisih adatnya. Eh, selalu menyelisih makdudnya. Kalau makdudnya muannas, bilangannya muzakkar. Kalau makdudnya nanti muzakkar, bilangannya muannas. Wama bainahuma dan apa yang diantara keduanya, keduanya sini maksudnya 3 sampai 9 berarti 4 sampai 8 Ya, tiga dan sembilan itu maksudnya apa yang berada di antara keduanya berarti empat sampai delapan tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan Bilangan tiga sampai sembilan ini kan dia selalu menyelisih adatnya, eh selalu menyelisih makdutnya Kalau makdutnya itu tamiznya nanti muzakkar, dia muannas, bilangan eh, makdudnya nanti muannas, dia muzakkar. Nah, angka sepuluh kalau dia tidak murokat, ya seperti ini persis hukumnya. Seperti contoh, safaro asyratu rijalin. Ya, asyratu rijalin. Itu syahid kita asyratu memakai tak marbuto. Kenapa? Karena makdudnya yaitu rijalin itu dihukumi muzak muzakkar. Kemudian safarat asyru talibatin. Ya, telah bersafar 10 pelajar wanita. Talibatin di sini muannas karena mufradnya adalah talibatun. Maka asyru tidak memakai tak marbutah. Persis dengan hukum yang tadi. Itu kalau bilangan 10 itu tidak murakkab. Iza yang kedua, iza kanal ada adadu asyratun murakkabatan. Murakkaban apabila bilangan 10 itu murakkab, artinya nanti dia bergandengan dengan angka 1 sampai angka 9. Berarti 11 sampai 19 fa'innahu yuwafiku al-ma'duda tazkiran wa ta'nisan. Maka hukumnya nanti dia itu selalu mencocoki ma'dudnya dari sisi muzakkar dan muannasnya. Seperti jaa sata asyara taliban. Ya. Asyara muzakkar, taliban muzakkar. Ja'at salasa asyrata talibatan. Ya, ja'at salasa asyrata talibatan ya asyrata muannas talibatan muannas adapun kalau angka 3 sampai 9 dia itu selalu menyelisih makdudnya ya kan baik ketika mufrad atau baik ketika murakkab atau baik ketika ma'tuf ya falabdu asrun yuwafiqu al-ma'duda taliban tazkiran wa ta'nisan maka lafat asrun itu selalu mencocoki makdutnya toliban. ya baik dari sisi muzakkar dan muannas muannasnya. Udah dulu anak cukupkan dulu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa